Tolong jelaskan tentang fadilah solat malam dan anjuran tentang hal tersebut. Ya. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang fadilah ya, dan keutamaan solat sunnah di malam hari ya solat solatul lail ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala kanu min minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun ya, tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu sahur. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Iya lambung-lambung mereka jauh dari pemberingan. Karena mereka berdoa kepada Rob mereka dalam keadaan takut dan harap. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram, ya, puasa pada bulan Muharram. Kemudian solat yang paling afdal setelah solat wajib adalah solatul lail, ya, solat malam atau solat tahajud. Ya. Juga dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata beliau, man istayqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fasallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di waktu malam, kemudian dia membangunkan keluarganya atau istrinya, kemudian mereka berdua salat bersama, maka akan dituliskan untuk mereka berdua ke dalam atau dimasukkan mereka berdua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Iya. Ini di antara dalil-dalil ya, yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Taib. Dan juga ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa ya, keutamaan berdoa di waktu-waktu malam tersebut, ya, terutama di waktu-waktu sahur, ya, sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini juga termasuk dalil untuk uh, melakukan sholat malam, karena ketika kita melakukan sholat, tentunya sudah mencakup di situ doa, ya, sudah mencakup di situ doa. Dan dan itu merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Kebiasa sholat tahajud Salatul lail merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Ya, hanya saja mungkin perlu diperingatkan bahwasannya salat wajib itu lebih utama sehingga jangan sampai seseorang mengutamakan salatul lail ya begadang untuk salatul lail lalu dia mengantuk ketika sholat subuh atau bahkan terlewat sholat subuh karena ketiduran ya sholat subuh yang lebih utama demikian wallahu alam